Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia saya berdoa Allahumma inna al huda wa tuqa wal afaf wal ghina wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang eh, kami memohon kepada engkau petunjuk ketakwaan sifat kesucian dan juga kekayaan amin ya rabbal alamin Bapak, Ibu, saudara-saudari para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. eh, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah hadis sahih tentang keutamaan surat-surat Al-Qur'an. Maksud tema ini adalah nantinya di dalam kajian ini saya akan menyebutkan hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang surat fulani surat yang ada dalam Al-Quran misalkan surat Al-Fatihah keutamaannya apa kemudian surat Al-Baqarah keutamaannya apa maka itu adalah inti dari tema ini kalau ada yang bertanya apa hal yang paling kita bisa pelajari dan bisa kita ambil dari tema ini maka jawabannya adalah yang pertama, kita di dunia ini akhirnya mengetahui bahwa jangan di antara manusia dengan manusia, di antara sifulan dengan sifulan, di antara surat-surat Al-Quran saja terdapat keutamaan, keutamaan. Surat Al-Fatihah lebih utama dibandingkan surat yang lain dari sisi ini surat Al-Baqarah lebih utama dari surat yang lain eh, dibandingkan surat yang lain dari sisi ini. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan satu dengan yang lainnya. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat." Artinya itulah para rasul yang telah kami tinggikan sebagian mereka daripada sebagian yang lain. Ada yang Allah Subhanahu wa taala rasul yang Allah Subhanahu wa taala bicarai langsung, ada yang Allah Subhanahu wa taala e, berikan kekuatan dengan Ruhul Kudus dan semisalnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini menunjukkan agar kita lebih paham tentang hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah kita pahami ini, maka kita akan tambah tegar menghadapi permasalahan-permasalahan dunia. Oh, si fulan di eh, berikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hartanya dengan harta tersebut dia bisa beramal si fulan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kekuatan tubuhnya dengan kekuatan tersebut dia bisa mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai pahala yang besar si fulan diberikan kecerdasan otak dengan kecerdasan tersebut dia bermanfaat untuk kaum muslim maka tidak bisa disamakan Nabi Musa dengan Nabi Isa dan tidak bisa disamakan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Mus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing, maka galilah kelebihan tersebut. Sebegitu juga di dalam eh, surat-surat Al-Qur'an. Surat-surat Al-Qur'an mempunyai keutamaan masing-masing dibandingkan surat-surat yang lainnya yang juga di dalam Al-Qur'an. Ini pelajaran yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau seandainya ada orang, misalkan saya berbicara tentang uh, tugas saya, misalkan sebagai seorang ustadz, ada seorang ustadz yang uh, ketika mengadakan pengajian kemudian yang menerima atau yang mendengar kajian tersebut alhamdulillah paham dengan apa yang disampaikan mungkin juga alhamdulillah bisa dihadiri oleh orang yang banyak mungkin juga alhamdulillah bisa e, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah sebuah kelebihan yang diberikan oleh si fulan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si ustaz tersebut ada yang memang ustaz tersebut ya mereka adalah orang-orang yang luar biasa cerdas otaknya, kemudian juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala e, kematangan ilmu, tetapi mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar di pondok-pondok pesantren dan akhirnya tidak begitu dikenal oleh sebagian kaum muslim, hanya dikenal oleh para santri di pondoknya di pondok pesantrennya tersebut. Maka semua orang mempunyai nasib masing-masing ya sebagaimana dan semua orang mempunyai kelebihan masing-masing tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya ini yang membuat kita akhirnya tidak hasad dengan satu ustad dengan yang lainnya begitu juga antara kaum muslim yang satu diluaskan rezekinya yang satu dimudahkan dari sisi yang lain maka tidak akan ada hasad satu dengan yang lainnya kalau kita memahami ini baik-baik maka kita akan tegar, kokoh, kuat, istiqomah dalam menjalankan e, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran menarik dari bahwa setiap surat mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing. Sebagaimana manusia mempunyai kelebihan masing-masing, sebagaimana bahkan para rasul mempunyai kelebihan masing-masing, bahkan para malaikat mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai eh, tanggung jawab masing-masing. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, uh, kalau kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran maka sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini sebelum saya menyebutkan hadis-hadis sahih yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan bacaan atau surat-surat dalam Al-Qur'an, maka saya ingin mengambilkan sebuah Eh, perkataan yang sangat menarik dan tulisan yang sangat menarik dari Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menyebutkan tentang dawabitul ibadah as-sahihah kaidah kaidah dalam beribadah yang benar ya dawabit al-ibadah as-sahihah karena kita sekarang berbicara tentang ibadah baca Al-Quran adalah ibadah yang sangat dianjurkan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bacaan Al-Quran innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran mendirikan sholat, bersedekah dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, mereka berharap sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi, sebuah perniagaan yang senantiasa selalu untung. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 29. Makanya kita sekarang berbicara tentang ibadah, yaitu ibadah membaca Al-Qur'an yang sangat agung Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya saya ingin memberikan mukaddimah yaitu berupa mukaddimah-mukaddimah yang penting yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan tentang kaedah-kaedah beribadah yang sahih kaidah-kaidah beribadah yang sahih. Saya ambilkan yang berkaitan dengan perkara kita saja, ya, yang berkaitan dengan perkara kita. Yang pertama beliau mengatakan annaha tauqifiyah. Ma bima'na annahu la majala lirra'yi fiha bal la budda an yakuna al-mashru'u laha huwa Allah subhanahu al-mashru'u laha huwa Allah subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala li nabiyhi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Artinya bahwasanya ibadah apapun jenisnya yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu adalah tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Bahwasanya tidak ada tempat, ruang untuk ro'yu, untuk akal masuk di dalamnya. Murni ya pemberian ibadah tersebut syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan akan tetapi harus yang mensyariatkan ibadah tersebut adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauqifiyah dan itu adalah kaidah yang pertama dalam beribadah dengan kaedah-kaedah yang benar, dengan ibadah-ibadah yang benar, sehingga ibadah kita bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar eh, baca Quran. Yang hafal Quran banyak, yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu banyak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Eh, eh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa artinya tidak semua orang yang membaca Al-Qur'an diterima amal ibadahnya nah, kita ingin bagaimana amal ibadah tersebut benar sehingga berkualitas tinggi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka salah satu kaedahnya adalah ibadah tidak adalah tauqifiyah, tidak ada ruang untuk ra'yu di dalamnya. Bahkan yang harus terjadi adalah ibadah tersebut hanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah kata beliau di dalam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw luruslah sebagaimana yang engkau diperintahkan atasnya dan orang-orang yang bertobat bersama engkau dan janganlah menyimpang ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut adalah tauqifiyah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In attabi'u illa ma yuha ilayya." Artinya, sesungguhnya yang aku ikuti hanya yang diwahyukan kepadaku. Ya, yang aku ikuti hanya yang diwahyukan kepadaku. Kalau para pemirsa ingin mengetahui tadi ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ahud ayat 112. Kemudian juga ayat yang saya bacakan tadi in attabi' illa ma yuha ilayya. Sesungguhnya yang aku ikuti hanya yang diwahyukan kepadaku Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Arti tauqifiyah sekali lagi tidak ada ruang untuk akal, untuk ro'yu masuk di dalamnya. In attabu illa ma yuha ilayya. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 50. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkara ini yaitu ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Artinya, kemudian kami telah jadikan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat. Ya. Thumma ja'alnaka ala syari'atin min qablik. Kemudian kami telah jadikan minal amri. Kemudian kami telah jadikan untukmu di atas sebuah syariat maka ikutilah. Lihat kata-kata ikutilah menunjukkan bahwasanya yang di Rasulullah SAW yang harus dikerjakan oleh beliau dan kita mengikutinya yaitu mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui ini disebutkan dalam surat Al Jasiyah ayat 18 makanya apabila ada amalan yang belum ada eh, dalilnya dari Al-Quran, belum ada dalilnya dari hadis Rasul, berarti ini namanya adalah mengikuti hawa nafsu. Berdasarkan ayat ini, saya ulangi, apabila ada amalan yang belum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, pasti mengikuti hawa nafsu. Berdasarkan surat Al-Jathiyah ayat 18. Ya ini kaidah penting sekali. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi perkataan tadi, apabila ada orang yang beramal yang belum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka berarti dia mengikuti hawa nafsu. Berdasarkan surah Al-Jaznya ayat 18. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala e, hal yang keempat langsung saya dari poin 1 ke 4 untuk membicarakan kaidah dalam ibadah yang benar sehingga ibadah kita benar. Kenapa saya pilih poin keempat? Karena itu yang kita butuhkan dalam permasalahan membaca Al-Quran. Coba perhatikan uh, beliau mengatakan yaitu Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala annal ibadata muhaddadatun bi mawaqit wa maqadir la yajuzu ta'addiha wa tajawuziha kas salati mathalan artinya sesungguhnya ibadah-ibadah itu uh, dibatasi dengan waktu-waktu dan dengan jumlah bilangan jumlah bilangan tidak boleh melanggarnya atau melampauinya seperti sholat contohnya kata beliau maksud dari perkataan beliau ini adalah ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan maka ini ada yang kadang-kadang dibatasi dengan waktu seperti sholat misalkan, ada waktu sholat subuh yang apabila dikerjakan di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Ada waktu sholat zuhur, ada waktu sholat asar, ada waktu sholat maghrib, ada waktu sholat isya. Sekali lagi, apabila dikerjakan di luar waktunya, maka tidak sah salatnya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan berarti apabila ada orang salat subuh di luar waktunya ya puasa Ramadan di luar waktu Ramadan maka tidak sah salatnya di sini sebagian ulama seperti Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullahu taala ayat yang saya bacakan tadi surah nisa ayat 103 ya bahwa salat telah ditentukan waktunya pada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk orang-orang beriman. Nah, Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan apabila ada orang meninggalkan salat <clears throat> dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat padahal dia muslim balil berakal selain wanita yang haid dan nifas tetapi dia tinggalkan maka tidak ada qada atasnya kenapa karena kalau dikerjakan di luar waktu berarti dia telah mengerjakan di luar waktu dan itu perkara yang mengada-ngada dalam agama Islam apalagi kadang-kadang nanti ada e, istilah sedekah ya ataupun kafarat atas meninggalkan sholat maka ini tidak benar kalau ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat padahal dia muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas maka pada saat itu yang ada di hadapan dia hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada kafarat sholat misalkan setelah sholat zuhur sholat lagi empat rakaat ketika ditanya kenapa ini karena ingin mengganti sholat zuhur yang dulu ditinggalkan maka ini belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas ibadah itu dibatasi dengan waktu begitu juga dibatasi dengan waktu contohnya misalkan e, mengkhususkan bacaan-bacaan sholat menghusafan, mengkhususkan bacaan-bacaan Al-Quran pada hari tertentu, pada bulan tertentu, pada malam tertentu, maka ini memerlukan dalil dari Al-Quran. Ya, karena pembatasan tersebut kalau seandainya ada, sungguh akan dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi pembatasan baik pembatasan tempat, pembatasan waktu, pembatasan jumlah bilangan, pembatasan sebab, pembatasan e, tata cara, pembatasan e, e, ada enam, pembatasan satu lagi saya lupa, itu harus dibarengi dengan dalil, tidak bisa dibarengi dengan e, karena menganggap ini baik, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena semua orang kadang-kadang kalau kita menganggap ini baik maka yang satu menganggap ini baik, yang satu menganggap ini tidak Baik, jadi tidak ada standar baku, maka hancurlah agama ini nantinya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, pembatasan waktu misalkan dalam pembacaan ayat Al-Qur'an yang akan kita sebutkan. Ya nanti ada misalkan keutamaan surat Al-Kahfi, membacanya hari Jumat. Hari Jumat kemudian keutamaannya diberikan cahaya. Jarak antara dia membaca sampai ke Baitul Atiq. Ya, ke Baitul Atiq. Maka ini keutamaan yang dibatasi dengan hari Jumat. Kalau dibaca hari Kamis, maka nggak kena keutamanya. Begitu pula, kembali kita ke permasalahan yang pertama tadi, bahwa pemberian keutamaan ini benar-benar murni milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang menentukan kalau misalkan membaca sholawat keutamaannya ini kecuali berdasarkan dari ayat Al-Qur'an ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita maksudkan dari mempelajari kaidah ibadah yang benar, ya kaidah ibadah yang benar sehingga kalau seandainya kita mendapati amalan yang bersifat mutlak, bebas, umum, tidak dibatasi maka jangan pernah kita batasi karena pembatasan memerlukan dalil ya, pembatasan memerlukan dalil. E, seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Al-hajju ashurun ma'lumat." Artinya haji itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan ya haji pada waktu-waktu yang telah pada bulan-bulan yang telah ditentukan maka apabila ada orang menunaikan ibadah haji di waktu selain yang telah ditentukan maka hajinya tidak sah sebagaimana ayat tersebut menunjukkan akan hal itu dan ayat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 197 197 Ya, ini. Jadi kebalikannya apabila ada ibadah yang umum maka jangan pernah kita batasi kecuali dengan dalil. Karena ketika apalagi nanti dibarengi dengan keutamaan-keutamaan. Ketika kita membatasi sesuatu kemudian dibarengi keutamaan misalkan beristighfar. Saya beri contoh misalkan ya e, beristighfar pada malam Jumat sebanyak seribu kali keutamaannya maka akan mendatang uh, meng, mengelunaskan hutang. Maka lihat ini beberapa pembatasan-pembatasan ya, beberapa pembatasan-pembatasan. Maka pembatasan-pembatasan ini kalau kita lihat beristighfar bacaannya tertentu. Oke, okay, kalau kita perhatikan bahwa istighfar memang ada dalilnya dari Al-Qur'an dalam surat An-Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Innahu kana ghaffara." يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا maka Nabi Nuh alaihi salam berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian Fastaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Ini perintah umum untuk beristighfar. tetapi ketika beristighfar kemudian dibatasi dengan malam Jumat, kemudian dibatasi dengan jumlah bilangan berarti pembatasannya adalah waktunya, kemudian jumlah bilangannya, kemudian tempatnya mungkin di masjid atau di rumah atau di kamar. Maka ini memerlukan dalil apalagi nanti di, disebutkan keutamaannya. Keutamaannya adalah melunaskan hutang. Nah, mana dalilnya bahwasanya kalau beristighfar seribu kali malam Jumat di kamar Eh, kemudian mungkin tata caranya harus ada lilin di depannya, maka melunaskan hutang. Mana dalilnya? Nah, ini yang yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan hafizahullah taala bahwa annal ibadah muhaddadatun mawaqit wa maqadir la yajuzu ta'addiha wa tajawuziha kassalati bahwa ibadah-ibadah tidak diperbolehkan untuk eh, eh, dibatasi dengan waktu-waktu dan eh, takaran-takaran jenis bilangan jenis bilangan jumlah bilangan jumlah bilangan la yajuzu ta'addiha tidak boleh melampauinya kemudian me melampaui batasnya seperti sholat seperti haji ya seperti puasa Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 eh, afan 185 kalau tidak salah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan bulan Ramadhan yang diturunkan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga keterangan-keterangan dari petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dan batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah pada bulan tersebut. Nah, ini nanti sangat erat kaitannya dengan perkara yaitu keutamaan-keutamaan membaca ayat suci Al-Qur'an keutamaan-keutamaan mengkhususkan surat tertentu pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, jumlah bilangan tertentu, maka ini memerlukan dalil. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami itu, maka saya akan memulai untuk membacakan beberapa hadis sahih yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan beberapa surat Al-Qur'an. Tetapi sebelum itu saya ingin menambahkan satu hal lagi, yaitu bahwa amalan eh, amalan-amalan yang bisa dikerjakan pendapat yang lebih kuat. Kalau saya katakan pendapat yang lebih kuat berarti terjadi perbedaan pendapat. Amalan-amalan yang bisa dikerjakan hanya menurut pendapat yang lebih kuat hanya berasal dari hadis-hadis sahih. Berasal dari hadis-hadis sahih. Ini disebabkan dengan beberapa sebab. Yang pertama, yaitu hadis-hadis sahih kita akan yakin mengerjakannya. Kenapa? Karena hadis tersebut berasal dari hadis yang sahih dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita hanya bersandar kepada hadis-hadis yang sahih, lemah, kemudian lemah sekali apalagi sampai palsu kita tidak menggunakannya maka sebab yang kedua yaitu bahwa eh, fi sahihil ahadis ghaniyat ghaniyun an saqimiha sebagaimana dikatakan oleh Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala bahwa sahih hadis-hadis sahih itu sudah mencukupkan kita dari hadis-hadis lemah. Apa maksudnya? Kita mengamalkan hadis-hadis sahih saja itu sudah kewalahan, ya. Belum sampai habis umur kita, ternyata hadis-hadis sahihnya belum semua kita kerjakan. Bagaimana kalau ditambah dengan hadis-hadis yang lemah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sebab yang ketiga, yaitu hadis yang sahih itu dikategorikan sebagai hadis yang makbul dalam ilmu kaedah hadis. Jadi kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ilmu kaedah hadis, maka ada namanya al uh, eh, taksimul hadis bi'tibari qabulihi wa raddih. Pembagian hadis ditinjau dari diterima atau tidak diterimanya hadis tersebut. Hadis-hadis yang diterima, hadis-hadis yang makbul, ini adalah hadis sahih, hadis sahih li ghairihi, hadis hasan, hadis hasan li ghairihi. Ini hadis-hadis yang diterima. Hadis-hadis yang lemah eh, hadis-hadis eh, yang ditolak atau hadis-hadis mardut yaitu hadis-hadis yang lemah, lemah sekali, kemudian mungkar, kemudian eh, syar, kemudian eh, palsu, ya. Nah ini berarti hadis lemah tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena dia termasuk ada adalah bagian hadis yang ditolak tidak bisa dikerjakan. Ya, ini tiga sebab. Jadi yang pertama, kenapa kita hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih, terutama juga dalam fadailu suaril Quran, keutamaan-keutamaan surat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Hadis sahih tersebut membuat kita yakin bahwasanya ini memang berasal bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Kemudian yang kedua, saya ulangi ya, bahwasanya hadis sahih tersebut eh, mencukupkan kita dari hadis-hadis yang lemah dalam artian kita mengerjakan hadis-hadis yang sahih saja itu sudah cukup sangat menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, menegakkan peribadatan kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya disambung dengan atau ditambahi dengan hadis-hadis yang lemah. Kemudian sebab yang ketiga yaitu hadis-hadis yang sahih itu termasuk daripada hadis-hadis yang diterima sedangkan hadis yang lemah, waif ya, dhaifun jiddan kemudian mungkar, kemudian syad, kemudian mutarib, mungqati', mursal, kemudian maudhu, ya. Maka ini semua adalah hadis-hadis lemah yang derajat tentunya beda-beda. Yang penting lemah termasuk dalam kategori yang ditolak oleh para ulama hadis. Itu tiga sebab. Sebab yang keempat, kenapa kita hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uh, jumhur ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis sahih, eh hadis lemah, tetapi dengan syarat mereka mengatakan bahwasanya syaratnya adalah tidak boleh berkeyakinan ketika mengamalkan hadis lemah tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya karena itu masih menunjukkan keraguan-raguan ya maka Bagaimana kita beramal sedangkan kita tidak boleh meyakini amalan tersebut pernah dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian sebab yang kelima yaitu kenapa kita hanya menggunakan hadis sahih dan tidak menggunakan hadis lemah? Karena hadis sahih ya ketika seseorang menggunakan hadis sahih maka dia sebenarnya sedang mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahih yang tersebut. Dan ulama yang membolehkan untuk mengamalkan hadis-hadis yang lemah, mereka mengatakan bahwasanya asalkan lemahnya tidak terlalu lemah. Ya, dan asalkan juga ini syarat-syarat mereka asalkan ada hadis sahih yang menopang atau menjadi dasar dari hadis lemah tersebut. Kalau kita berpikir ya kenapa lebih baik kita amalkan hadis sahih yang sudah cukup ya dibandingkan kita mengerjakan hadis-hadis yang yang lemah wallahu alam nah itu sebagai tiga mukaddimah yang saya ucapkan pada pertemuan kali ini jadi mukaddimah yang pertama sebagaimana surat-surat Al-Qur'an ada keutamaan masing-masing manusia pun ada keutamaannya masing-masing malaikat bahkan pun sampai ada keutamaannya masing-masing ini membuat kita menggali terus potensi yang ada dalam diri kita untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum dan ini mendidik kita agar tidak hasad dengan orang, agar tidak uh, iri dengan kelebihan yang dimiliki kita. Sesungguhnya kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka galilah itu dan jadilah manusia terbaik Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah yang paling baik eh, dan paling bermanfaat untuk manusia. Mukaddimah yang kedua yaitu tentang eh, kaedah kaedah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya sebutkan bahwasanya dia adalah tauqifiyah yaitu tidak ada ruang majal untuk akal, logika, Eh, kemudian e, perasaan masuk di dalamnya. Hanya murni pemberian syariatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi saya sebutkan keada e, eh, ibadah yang benar yaitu bahwa ibadah itu dibatasi dengan waktu, dengan jumlah bilangan, maka tidak diperbolehkan untuk keluar dan melampaui dari waktu dan batasan tersebut dan tidak boleh pula membatasi sesuatu yang tidak punya dalil. Bahkan uh, para ulama mengatakan man qayyadal mutlaq fahuwa mubtadi. Barang siapa yang membatasi sesuatu yang bebas yang e, tanpa dalil maka dia adalah orang yang mengada-ngada dalam beragama. Kemudian pembahasan yang, pembahasan yang ketiga sebagai mukadimah yang sudah saya sebutkan yaitu pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa mengamalkan hadis hanyalah hadis-hadis yang sahih. Adapun yang lemah maka dijauhi tidak bisa diamalkan. Wallahu alam. Sekarang saya ingin menyebutkan keutamaan e, dari surat Al-Fatihah. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqiban min fawqihi rafa'a ra'sah." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan Jibril, maka beliau mendengar naqiban min fawqih, suara menggelegar dari atas kepalanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala maka Jibril berkata, "Hadza babun minas sama' futihal yaum. Artinya ini adalah pin, salah satu pintu dari langit yang telah dibuka hari ini. Lam yuftah qattu illal yaum. Lihat, ini keutamaan-keutamannya. Tidak pernah sama sekali dibuka kecuali hari ini. Artinya pintu itu tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Fanazala minhu malak maka turunlah darinya seorang malaikat hadza malakun nazala ilal ard lam yun, lam yanzil qattu ilal yaum. Maka disebutkan ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Fasallam lalu ia mengucapkan salam. Wa qala abshir binuraini utitahuma. Maka malaikat tersebut mengatakan bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepada engkau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'tahuma nabiyyun qabluk. Tidak pernah ada nabi seorang pun sebelumnya diberikan dua cahaya ini. Apa dua cahaya tersebut? Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Lan taqra bi harfin minhuma illa a'taitah. Artinya surat yang dimaksud, cahaya yang dimaksud adalah dua dua eh, surat Al-Fatihah dan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah dan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah, yaitu dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dimulai dari kalau tidak salah ayat 28 eh, ayat Baqarah itu 285 286 yaitu aman rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minu sampai terakhir fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah. Dia adalah cahaya yang belum pernah diberikan e, kepada seorang nabi pun sebelumnya dan bahkan e, surah Al-Fatihah tersebut keluar dari pintu yang belum pernah dibuka sebelumnya, yang membawanya malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Ini semua menunjukkan keutamaan-keutamaan surah Al-Fatihah. Dan fi'lan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, memang di dalam surah Al-Fatihah terdapat banyak sekali yang sangat luar biasa. Ayat per ayatnya. Bahkan kalau seandainya di dunia ini ada ummul qura ya ada uh, induknya induknya kota yaitu kota Mekah Al-Mukarramah saking karena saking sucinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka di dalam Al-Qur'an adalah ada ummul Qur'an ya atau ummul kitab karena surat tersebut mengumpulkan semua yang ada di dalam Al-Qur'an Nah, di antara perkara menarik yang berkaitan dengan soal Fatihah di dalamnya ada ayat yang minimal 17 kali sehari kita baca yaitu eh, ayat tersebut adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan ulama-ulama terdahulu bahwa eh, setiap sesuatu ada sumbernya. Maka sumber kota adalah Mekah Al-Mukarramah dan sumber surat adalah surat Al-Fatihah dan sumber surat Al-Fatihah adalah ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini sumber dari seluruh apa yang semua disebutkan dalam syariat-syariat Islam. Dan para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian seluruh dan, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kalau kita memperhatikan ayat iya karena wa iya karena stain maka benar-benar di dalamnya memang terdapat sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun tidak akan pernah kita bisa kerjakan kecuali dengan memohon pertolongan dari Allah. Jadi beribadah menundukkan diri kepada Allah, tetapi ibadah tersebut pun tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan men menundukkan diri kepada Allah. Makanya disebut dengan penghambaan ayat yang merupakan rahasia penghambaan diri kepada Allah. Orang yang mendalami ini maka niscaya dia akan tenang, dia akan e, selalu hidupnya nyaman, tidak pernah sulit dalam artian dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah keutamaan surat Al-Fatihah yang lain yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن والقرآن العظيم الذي أوتيته أرتي الذي أعطيته Artinya tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, tidak juga di dalam Injil, tidak juga di dalam kitab Zabur. Dan tidak pernah diturunkan juga dalam kitab Al-Qur'an sepertinya. Dan dia adalah innaha sab'ul Masani, Tujuh ayat Masani. Masani artinya disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Mubarak Furi dalam kitab beliau Tahfatul Ahwazi bahwa tujuh ayat yang sering diulang-ulang tujuh ayat yang sering diulang-ulang maka ini Bapak Ibu saudara-saudari dan ini termasuk mukjizat Al-Qur'an bahwa surah Al-Fatihah diulang mau seberapapun jumlahnya tidak akan pernah membosankan dan tidak akan pernah mendatangkan kebosanan terhadap yang membacanya ataupun yang mendengarkannya. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir?" Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka apakah ada yang mengingatnya? Ini yang jadi permasalahan para ikhlas sekalian. Mudah dia salah satu jenis kemudahan yang Allah berikan terhadap Al-Qur'an adalah dia mudah untuk diingat, diingat ataupun didengar, didengar dan tidak pernah membosankan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ulang sebanyak empat kali dalam surat Al-Qamar. Ya, ayat 17, 22, 32 dan 40. Wallahu alam. Kemudian perkara selanjutnya yaitu perhatikan Wa innaha sab'ul sab'un minal mathani dan sesungguhnya dia adalah tujuh ayat yang sering diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim alladhi a'taitahu atau a'tituhu dan Quran yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah dibandingkan surat-surat yang lain ada dalam Al-Qur'an. Kemudian keutamaan surah Al-Fatihah yang lain yaitu hadis riwayat Muslim. Dalam surah Al-Fatihah ini hadis riwayat Muslim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana kedudukan surah Al-Fatihah yang sangat luar biasa. Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis kutsi. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل lihat keutamaan al, uh, surah Al-Fatihah dari dari hadis ini Aku kata Allah Subhanahu wa taala aku bagi salat antaraku dengan hambaku dua bagian dan hambaku memiliki apa yang dia minta kalau seandainya hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin maka Allah telah, Allah menjawab e, hambaku telah memujiku apabila dia mengucapkan ar-rahmanir rahim maka dia maka Allah Subhanahu wa taala berkata asna alayya abdi bahwasanya hambaku telah memujiku ya telah memujiku kemudian jika dia mengatakan maliki yaumiddin yaitu e, rajanya hari pembalasan maka Allah berfirman majadani abdi hambaku telah mengagungkanku Wa idza qala dan kalau ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi Artinya kalau hamba tersebut mengucapkan karena na'budu hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, ini adalah bagianku dan hambaku. Wali abdi masal dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Dan apabila ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukilah kami jalan yang lurus jalan yang tidak eh, yang engkau orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat maka mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman hadza li abdi wa li abdi ma sa'al inilah yang dimiliki hambaku dan uh, hambaku memiliki apa yang ia minta ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah. Kemudian termasuk keutamaan surat Al-Fatihah yaitu dari hadis riwayat Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi eh, Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu Abu Sa'id Al-Khudri berkata ceritanya agak panjang saya sebutkan e, ringkasan ceritanya bahwa uh, ada seorang pemimpin di sebuah kampung uh, dia tersengat kala jengking maka mereka meminta sahabat-sahabat Rasulullah yang pada saat itu ada Abu Sa'id Al-Khudri agar meruqyah yaitu membacakan doa-doa kepada orang yang terkena eh, sengatan kala jengking tersebut. Kemudian setelah itu dibacakan ternyata sembuh maka diberikanlah imbalan yaitu berupa 30 kambing ya 30 kambing maka setelah diberikan 30 kambing maka setelah itu Uh, kabar tersebut diberitahukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wama kana yudrih annaha ruqyah yaqsamu wadribu li bisaham." Apa kenapa kalian tidak mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah surat untuk meruqyah? Maka di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat untuk meruqyah dan ini keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keutamaan dari surat-surat yang ada di antaranya yaitu uh, surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk para pembacanya. Ya, untuk para pembacanya. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda selanjutnya, "Iqra'uz zahrawain al-baqarata wa surata Ali Imran, fa innahuma ta'tiyani yawm al-qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayri sawafin." تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة wala tastati'uha al-batalah. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya hadis ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah surat Az-Zahrawain, dua surat Zahra, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Sesungguhnya keduanya datang pada hari kiamat ka'annahuma ghamamatan yaitu seakan-akan dua-duanya itu menjadi awan pelindung ya au yatan yaitu sama juga dia adalah awan pelindung tetapi jenisnya feminin au ka'annahuma firqan yaitu dua kelompok dari burung mintairin sawaf yang sedang mengepakkan sayap-sayapnya dua kelompok burung yang begitu begitu banyak tuhajjani an ma maka kedua surat tersebut akan membela pembaca-pembacanya ya pada hari kiamat iqra'u surat al-baqarah bacalah surat al-baqarah sesungguhnya membacanya adalah berkah meninggalkannya kerugian dan tidak akan e, tukang sihir mampu melawannya jadi e, ini keutamaan surat Al-Baqarah dan keutamaan surat Ali Imran. Khusus untuk surat Al-Baqarah keutamaannya adalah dia mendatangkan berkah, meninggalkannya kerugian. Kemudian juga membaca eh, tidak akan ada satu tukang sihir pun yang mampu untuk melawannya. Maka sering sekali ditanya tentang rumah yang angker, rumah yang e, banyak roh gentayangan misalkan atau rumah banyak jinnya misalkan maka salah satunya adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dengan membaca surat Al-Baqarah ini karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda wala tastati'u hal batala maka tidak akan ada yang mampu e, tukang sihir melawannya ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil keutamaan dari surat yang lain. Di antara keutamaan tersebut yaitu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan e, membaca ayat kursi. Jadi dari surat Al-Baqarah di dalamnya ada ayat kursi yaitu ayat kursi pada surat Al-Baqarah 255. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu man qara'a al kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa mau illa an yamut artinya barang siapa yang membaca ayat kursi ya yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu maka tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian. Apa maksud tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian? Artinya kapan dia mati maka langsung masuk surga. Ya, kapan dia mati maka langsung masuk surga. Yang membiasakan membaca ayat kursi setelah sholat fardu maka keutamaannya ini. Dan ini hadis sahih. Ya, diriwayatkan dalam beberapa keutamaan hadis sahih di antaranya yaitu disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan hadis sahih ini bahwa hadis riwayat Bukhari juga menunjukkan tentang keutamaan had, e, keutamaan membaca ayat kursi ini di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi lan yazala alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih artinya jika engkau tidur di atas kasurmu maka bacalah ayat kursi maka masih akan selalu ada seorang malaikat penjaga dari Allah dan tidak akan ada satu syaitan pun yang mendekatimu sampai pagi ya mendengar itu Nabi Muhammad SAW bersabda sadaqaka wa huwa kadzub artinya dia telah berkata benar meskipun dia adalah tukang dusta dia adalah berkata benar meskipun dia adalah tukang dusta dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad pernah bertanya kepada Ubay ibnu Kaab radhiyallahu an ayu ayatin fi kitabillahi awam ayat apa yang ada di dalam Al-Quran yang paling agung maka Ubay ibnu Kaab radhiyallahu anhu menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya lebih mengetahui maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertanya kepada uh, Ubay ibnu Kaab radhiyallahu anhu terakhir Ubay ibnu Kaab berkata ayatul kursi ayat Allah di ayat yang di dalam kitabullah yang paling agung adalah ayat kursi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyahnikal ilmu abal munzir." Liyahnikal ilmu abal munzir. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ilmu wahai Abul Munzir. Abul Munzir adalah salah e, kunyah dari e, Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lagi keutamaan surat dari surat Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan membaca dua ayat terakhir dari Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah man man qara'a ayatal kursi man qara'a Eh, bil ayataini min akhir surat al baqarah kafatah artinya barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat al-baqarah maka ini sudah men mencukupinya ya sudah mencukupinya kata-kata sudah mencukupinya ini ibu-ibu bapak-bapak saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah bahwa dijelaskan oleh al hafidz Ibnu Hajar Al dengan beberapa, berbagai macam tafsiran. Mencukupinya yaitu mencukupi dari keburukan apapun. Yang kedua, mencukupi dari gangguan jin pada malam itu. Kemudian yang ketiga, yaitu mencukupi dari sholat malam. Lihat keutamaan membaca dua ayat terakhir dari surah Baqarah, yaitu Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan lagi surat-surat yang lain dari keutamaan membaca ayat-ayat dan surat-surat yaitu diantaranya kita langsung kepada surat uh, Yasin ya membaca surat Yasin ada beberapa keutamaan yang disebutkan dari membaca surat Yasin. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa Adam bi alfi 'am." فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليهم atau ينزل هذا عليهم wa tuba al sunin tatakallama bihadza wa tuba li ajwafin tahmilu hadza Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca Toha, surat Toha dan surat Yasin sebelum diciptakannya Adam seribu tahun. Ketika para malaikat mendengar Al-Quran, maka mereka berkata, sungguh baik umat yang diturunkan kepada mereka surat ini. Dan sungguh baik lisan yang dibicara yang membicarakan atau menyebutkan ini yaitu surat Toha dan surat Yasin dan sungguh baik eh, badan atau seseorang yang menghafal surat ini hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum sebagaimana disebutkan di dalam kitab silsilah al-ahadits ad-dhaifah ya pada nomor 1248. Kemudian juga dalam hadis yang lain mendakhal al-maqabir faqara'a surata yasin خفف anhum يومئذ وكان له بعدد lahu bi'adadin حسنات Barang siapa yang yang masuk ke dalam pekuburan lalu ia membaca surat Yasin, maka diringankan atas mereka pada hari itu maksudnya siksa siksa kubur mereka wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat dan ia akan mendapatkan yaitu pembacanya akan mendapatkan sebilangan orang-orang yang dikuburkan di pekuburan tersebut ya dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang-orang yang dikuburkan di pekuburan tersebut jadi kalau seandainya yang dikuburkan di pekuburan tersebut 500 orang maka dia akan mendapatkan 500 hasanah hadis ini disebutkan di dalam kitab silsilah al hadis al daifah pada nomor 100, 1246 dan hadisnya adalah hadis yang palsu Ya, hadisnya adalah hadis yang yang palsu. Kemudian ada riwayat yang lain, inna kulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani asyra marrat. Artinya sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hati dan hati atau jantung Al-Qur'an adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka niscaya Allah akan tuliskan untuknya ya dengan bacaannya tersebut seperti membaca Al-Qur'an penuh selama eh, sebanyak 10 kali. Jadi seperti orang yang menghatamkan Al-Qur'an ya seperti orang yang menghatamkan Al-Qur'an maka sebanyak berapa sebanyak 10 kali tetapi hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang maudhu' disebutkan oleh Imam al Albani rahimahullah taala di dalam kitab Dhaifut Targhib wa Tarhib nomor 885. Maudhu' artinya adalah hadis yang palsu. Kemudian ada riwayat yang lain berkaitan dengan surat Al-Baqarah, eh, surat Yasin, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi faqra'u 'inda mautikum, 'inda mautakum. Barang siapa yang membaca surat Yasin eh, karena mencari wajah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dari dosa-dosanya. Maka bacalah surat Yasin di Eh, pada orang-orang yang mau meninggal dari kalian. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Dhaiful Jami' As-Saghir nomor 5785. Kemudian ada riwayat yang lain yang berkaitan dengan uh, surat Yasin juga man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu Barang siapa yang membaca surat Yasin pada siang hari maka hajat-hajat keperluan-keperluannya akan dikabulkan. Hadis ini lemah, dhaif, yang disebutkan di dalam kitab Dhaif al Musabih yang ditulis oleh Imam Albani rahimahullah taala pada nomor 200 2118. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Eh, sekarang kita menyebutkan bahkan sebelum saya menyebutkan yang lain sebagian ulama mengatakan tentang keutamaan surat Yasin seluruh riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan surat Yasin ya tidak lebih daripada lemah atau palsu tidak lebih riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang lemah atau atau palsu tapi kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil keutamaan-keutamaan surat yang lain. Di antara keutamaan surat yang lain yaitu surat Al-Ikhlas dan dua surat Muawwidatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ayajizu ahadukum an yaqra fi lailatin thuluthul Quran artinya apakah salah seorang dari kalian eh, tidak sanggup untuk membaca Al-Quran dalam satu malam sepertiga Al-Quran. Qalu wa kaifa yuqra'u yuqra'u thuluthul Quran? Para sahabat bertanya, bagaimana dibaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu thuluth al-Quran." Katakanlah, "Huwallahu ahad." Allah yang Maha Tunggal itu senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Para ulama di sini menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas berarti dia seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Maksudnya adalah dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Dan maksudnya juga adalah bahwa Al-Qur'an intinya tiga yaitu yang pertama tentang tauhidullah yang kedua kisah-kisah, yang ketiga tentang hukum-hukum halal, haram dan semisalnya. Maka kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas itu membicarakan tentang tauhidullah, maka berarti dia sepertiga dari Al-Qur'an. Kemudian ada hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad faqala inna hubbaka iyyah yudkhilkal jannah Artinya dari Anas bin Malik beliau bercerita bahwa seseorang pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mencintai surat uh, Al-Ikhlas ini. Aku mencintai surat Al-Ikhlas ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya kecintaanmu terhadap surat itu memasukkanmu ke dalam surga. Jadi sering-sering membaca surat Al-Ikhlas dan ini tidak terbatas dengan waktu, dengan tempat, jumlah bilangan, sebab, tata cara, ya. Ini tidak terbatas dengan itu. Tetapi sering-seringlah membaca surat Al-Ikhlas tersebut. Kemudian dalam hadis eh, yang disebutkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 589 bahwa man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyara marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai sebanyak 10 kali, niscaya Allah bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Ya, sebuah istana di dalam surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi dari uh, Khubaib dari Mu'ad ibn Abdullah ibn Khubaib uh, ibn Ubayyah Beliau berkata, "Kharajna fi lailatin matiratin wa zulmatin shadidatin, natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana." Kita keluar dari rumah pada malam yang hujan, kemudian gelap, gelita, gelap yang sangat gelap, kita meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam salat e, mengimami kita. Fadraktuhu lalu aku mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam. kul falima e, falam akul syai'an. Kul falam aqul syai'an. Faqultu ma aqul. Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa tusbih thalath marrat takfika min kulli syai'. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapkanlah. Maka kata Mu'ad bin, bin aku tidak mengucapkan apa-apa Rasulullah SAW berkata lagi, ucapkanlah. Maka kata Mu'ad bin Abdullah, aku tidak mengucapkan apa-apa. Lalu aku berkata, apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Qul huwallahu ahad. Dan dua surat, Qul a'udhu birabbil falak, Qul a'udhu bin nas, ketika sore dan pagi sebanyak tiga kali. Maka tiga surat tersebut mencukupkanmu dari segala sesuatu. Tiga surat tersebut mencukupkanmu dari segala sesuatu. Nah, ini termasuk daripada keutamaan dari tiga surat ini Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian di sana ada hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lain yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi pernah mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa yulad sampai selesai. Kata Rasul sallallahu alaihi wajabat artinya dia berhak. Maka eh, Abu Hurairah berkata, "Wa ma wajabat?" Apa yang berhak bagi dia? yaitu kata Rasul SAW al-jannah yaitu surga maka ini keutamaan membaca surat uh, al-ikhlas ya mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa taala Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada hadis yang sahih tentang membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Uqbah, ala wa'allimuka suwa, uh, suwaran ma unzilat fit Taurah wala fil Zabur wala fil Injil wala fil Furqan mithlahunna la ya'tina 'alayka illa qara'tahunna fiha Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Wahai Uqbah, maukah aku beritahukan engkau beberapa surat yang tidak pernah diturunkan dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, dalam Al-Qur'an yang semisal dengannya. Eh, la ya'tina 'alaika illa qara'tahunna fiha. Tidaklah Ah, surat-surat tersebut mendatangimu kecuali kamu membacanya. Surat-surat tersebut adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini keagungan dan keutamaan dari surat Al-Baqarah. Eh, afan, surat eh, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita e, ingin mengetahui keutamaan surat yang lain dan masih banyak lagi surat-surat yang lain, di antara surat tersebut adalah surat Al-Kahf, Al-Kahfi yaitu hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafiza asyra ayat min awali al kahfi usima min, min, min fitnatid dajjal barang siapa yang membaca menghafal 10 surat dari awal surah al-kahfi maka dijaga dari godaan dajjal dijaga dari godaan dajjal kemudian di sana ada pendapat yang lain kalau tadi awal surat sekarang 10 eh, ayat terakhir dari akhir surat man hafidha min khawatimi suratil baqarah bagian siapa yang membaca dari akhir-akhir surat al, uh, surat al-kahfi maka dia akan dijaga dari ujian dajjal ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Di sana ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di antaranya yaitu e, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan mendatangkan keutamaan yaitu mendatangkan cahaya dari e, dia tempat membaca sampai ke Mekah. Nanti di hari kiamat berarti dia akan mendapatkan cahaya tersebut di hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Di antara hadis tersebut adalah bahwasanya e, surah Al-Kahfi mendatangkan ketenangan. Ya, surah Al-Kahfi mendatangkan ketenangan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yaqra fulan fa inna sakinata nazalat lil Quran aw indal Quran artinya bacalah wahai si fulan sesungguhnya ketenangan turun untuk Al-Quran atau ketika dibacakan Al-Quran tersebut maka ini eh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan yang dimaksud dari surat ini adalah surat Al-Kahfi. Kemudian di sana ada e, keutamaan membaca al kahfi yang mendatangkan cahaya yaitu hadis riwayat Imam An-Nasai dalam kitab beliau Amalul Yaumi wal Laila man qara'a surat al-kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah min maqamihi ila makkah barang siapa yang membaca surat al-kahfi sebagaimana diturunkan maka baginya cahaya pada hari kiamat dari tempatnya membaca sampai ke Mekah. Nah, ini menunjukkan keutamaan daripada membaca surat Al-Kahfi. Kemudian di sana ada keutamaan membaca surat uh, Tabarak. Ya, surat Tabarak. Di dalam hadis menunjukkan bahwasanya surat Tabarak tersebut akan mendatangkan keutamaan yaitu eh, surat Tabarak ini dibaca akan mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat. Syafaat nanti pada hari kiamat. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an terdapat tiga surat yang berjumlah 30 ayat. Syafaat li rajulin hatta ghufira Artinya, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat 30 ayat, sebuah surat terdapat 30 ayat di dalamnya maka akan memberikan syafaat untuk seseorang sampai diampuni dosa-dosanya wahia tabarakalladzi biyadih mulk dan surat tersebut adalah surat tabarakalladzi biyadih mulk yaitu surat al-mulk hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud Tirmidzi Nasai dan yang lainnya dan hadisnya sahih ini beberapa dalil yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an dan e, tidak semua kita sebutkan tetapi beberapa hal saja yang kita sebutkan dari keutamaan-keutamaan surat dalam Al-Qur'an karena tidak mencukupi waktunya akan tetapi yang sudah disebutkan saya kira sudah mewakili yang jelas yang paling penting tadi mukaddimah yang kita sampaikan bahwa ibadah itu tauqifiyah kemudian yang kedua yaitu ibadah tersebut muhaddadah bahwasanya dia terbatas dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh seseorang membatasi kecuali yang dibatasi oleh syariat dan tidak boleh seseorang memberikan keutamaan kecuali yang di, yang diberikan keutamaannya oleh syariat Islam. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nah jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sebuah pembahasan yang penuh manfaat dan nampaknya waktu yang juga membatasi pemaparan materi kita. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Begitu banyak pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat dan mencoba melalui line telepon. Kita awali sesi tanya jawab dari pesan singkat yang sudah banyak yang masuk dari sebelum sesi tanya jawab dimulai. Pertanyaan pertama dari Lombok ada Bapak Agus. Nah, Assalamualaikum Ustaz mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan kata keutamaan membaca? Apa seorang yang pernah membaca sekali atau yang pernah membaca berkali-kali atau yang sudah menghafal surat tersebut? Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud dengan membaca adalah keutamaan membacanya Walaupun sekali Imam Ahmad mengatakan Barang siapa yang mengerjakan sunnah walau sekali Maka fahuwa min ahli Maka dia bagian dari pengerja sunnah tersebut Dia bagian dari ahli sunnah tersebut Ya akan tetapi tentunya keutamaan membaca di sini meskipun kita ucapkan walaupun sekali tapi jangan kita mencukupkan hanya sekali saja karena yang paling utama dalam beramal adalah kontinuitas yaitu terus menerus. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa inqal". qal." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus meskipun dikerjakan sedikit wallahu alam Nah, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Agus di Lombok dan juga kaum muslimin yang lainnya. Untuk kesempatan selanjutnya kami coba menyapa penelpon kita di kesempatan pagi hari ini. Baik. Nah, uh, Assalamualaikum. Silakan. Ya, dari mana di atau dengan siapa? Dari dari Jambi dari Jambi. Bapak agak dikeraskan suaranya, Pak. Dari Jambi. Ya, ya silakan Muhammad Yahya Jambi. Ya. Mau tanya, Pak. Mm -hmm. Masalah hadis palsu itu bisa diamalkan apa enggak, Pak? Masalah itu tadi. Nah, terima kasih atas uh, pertanyaannya. Ditunggu jawabannya, Pak ya. ya terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis palsu, apakah dapat diamalkan? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan kepada Bapak Muhammad Yahya di Jambi Maka hadis palsu tidak bisa diamalkan Bapak ah, Tidak bisa diamalkan karena di dalamnya sebuah hadis dikatakan palsu ada berbagai macam sebab. Salah satu penyebabnya adalah karena di dalam perawi Eh, perawi dari hadis palsu tersebut ada yang dikatakan sebagai tukang dusta maka kita tidak bisa mempercayai hadis yang palsu karena dia diriwayatkan oleh para tukang dusta wallahu alam nah Nah, barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian Bapak Yahya ya. Di belakang beliau. Silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami sapa kembali. Ya, halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Lina dari Medan. Iya, Ibu Lina Medan, silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Nah, silakan. Uh, begini, saya mau nanya kan keluarga saya dari sebelah saya gitu kan. Hmm? Uh, semuanya uh, mengikuti tarikat-tarikat itu gitu. Ustaz itu gimana itu Ustaz? Apakah itu juga dikatakan sirik? Iya, pertanyaannya demikian ya. Apakah dikatakan syirik dengan mengikuti tarikat-tarikat tersebut? Nah, pengamalannya begini Ustaz, pengamalannya hmm, gurunya kan ada fotonya gitu ditaruh di rumah foto Jadi, itu kan, ya, ya foto mengamalkannya pun harus, harus menghadirkan tuan guru itu gitu hmm. ya. Meng, ah, ya harus menghadirkan foto tersebut begitu ya iya menghadirkan wajahnya juga hmm. Hmm. ya ya terima kasih atas pertanyaannya Bu Lina Medan ditunggu jawabannya hmm. nah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Terima kasih jazakillah khairan kepada Ibu Lina di Medan Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk selalu di dalam jalan kebenaran Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah e, Cara beribadah yang paling benar adalah jalan yang ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kaum Muslim mereka membuat tarekat-tarekat itu sebenarnya adalah tarekah itu adalah jalan tariqah jalan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita hanya bisa mengucapkan bahwa tariqah jalan yang paling utama yang bisa menyampaikan seseorang kepada ridha Allah kepada Eh, Allah Subhanahu wa taala hanya jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpisah dari jalan yang lurus tadi. Ya, fatafarraqa bikum an sabili Itulah yang diwasatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling baik adalah beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beribadah sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun jenis amal ibadahnya, apakah itu salat, puasa, zakat, eh, haji, umrah, berzikir, tata cara berzikir, berdoa, maka lihat apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya atau tidak. Kalau seandainya tidak mencontohkannya, maka jangan pernah mengikuti apa yang belum dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat. Apakah kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat apakah kita mengikuti Eh, orang-orang selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah, Nah, barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz dan berikut pertanyaan pesan singkat kembali kami bacakan dari Aceh seorang ikhwah yang tidak menyebutkan namanya Uh, eh, Ustadz, uh, eh, sebelum saya menikah, saya niatkan hatam Al-Quran agar dapat jodoh. Dan Alhamdulillah terkabul. Begitu juga sebelum saya punya anak, jadi kedua anak saya hamilnya alhamdulillah sesudah saya niat hatamkan Al-Qur'an juga. Karena yang saya dengar Al-Qur'an itu obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Saya meyakininya. Setiap malam saya membaca saya merukiah diri saya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an dan air. Lalu air saya minum dan saya hapuskan ke seluruh badan saya Apakah amalan tersebut salah atau ada penjelasannya? Kami mohon penjelasannya jazakumullahu khairan. Nah, Ya, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka kembalikan kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Apakah memang ada sabda khusus Rasul Shallallahu alaihi wasallam apabila seseorang ingin membangun rumah maka dia harus menghatapkan Al-Qur'an sekian kali atau dia membaca Al-Qur'an sampai hatam kemudian dengan niatan dia untuk membangun rumah, maka apabila tidak ada pengkhususan ini memerlukan dalil dan tidak ada dalil akan hal itu maka lebih baik lebih baik kita membaca Al-Qur'an kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Apa akan tetapi apabila seseorang mengkhususkan sesuatu yang belum ada pengkhususannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang bermasalah. Ini yang dijauhi oleh sebagian ulama karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laukan khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, maka niscaya para nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu akan lebih dahulu mengerjakannya dibandingkan kita. Dan berapa banyak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam membutuhkan rumah yang ingin mendapatkan anak. Tetapi apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan seperti itu sebagaimana yang anda kerjakan? dan sebelum sebagaimana belum ada contoh maka kita tidak bisa mengatakan boleh dikerjakan tidak mengapa dikerjakan maka kita katakan beribadahlah kepada Allah hanya karena Allah murni tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala kemudian berdoa untuk kepentingan-kepentingan kita apakah kita ingin mendapatkan rumah mendapatkan anak ingin menyekolahkan anak atau yang semisalnya wallahu alam nah nah barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz untuk selanjutnya kami berusaha mencoba untuk menyapa kembali penelpon yang ingin bertanya secara langsung. Baik, silakan. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, Ibu? Ibu Ida di Riau. Ibu Ida Riau, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, langsung iya, pertanyaannya. Ya. Saya mau nanya ini, dulu pernah saya, anak saya waktu mau ujian kelulusan SD, sebelum hmm. itu dikumpulin di masjid sama guru agamanya lalu sama-sama membaca Al-Fatihah gitu. Hmm. Jadi pada saat uh, ayat ketiga kalau nggak salah ya, hmm, Uh, dibilangnya setelah membaca itu terus kita memohon uh, mengutapkan apa permohonannya yeah, gitu yeah. sebelum dilanjutkan ke ayat yang lain. Hmm. Gitu. Apakah itu uh, sudah betul atau gimana itu? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ida. Silakan, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakillahu khairan kepada Ibu Ida yang eh, bertanya dan meluangkan waktunya untuk bertanya semoga kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Maka jawabannya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa keutamaan surah Al-Fatihah sangat luar biasa membaca surah Al-Fatihah sangat luar biasa. Akan tetapi ketika surah Al-Fatihah tersebut dikhususkan pada e, tata cara yang khusus seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi, kita membaca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin alamin, rahmanirrahim Malikamiddin Kemudian ayat yang kelima ataupun ayat yang keempat kalau dihitung dari Alhamdulillahirrabbilalamin maka kita mengucapkan hajat kita. Apakah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Pernah dicontohkan oleh para sahabatnya ada hadis yang menunjang akan hal itu, ada ayat sebagai dalilnya. Maka kalau belum ada, maka jauhi amalan tersebut karena belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah. Jazakumullahu khairan Sisa waktu yang ada Kita bacakan kembali dari pesan singkat Nah Ustaz mengingat keutamaan-keutamaan surah-surah dalam Al-Quran Yang telah dijelaskan baik dari Al-Quran Maupun uh, uh, dari As-Sunnah Bagaimana dengan menyikapi keutamaan surah-surah tersebut dengan uh, memberikan atau menjadikan sebu- uh, sebuah nama untuk anak? Sebagaimana pertanyaan mengatakan, Ustaz bolehkah kita membuat nama anak laki-laki dengan nama Ali Imran mengingat keutamaan surat Ali Imran jazakumullah khairan Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Maka jawabannya boleh saja akan tetapi dilihat artinya benar atau tidak Misalkan e, nama anak dengan nama Yusuf Karena dalamnya ada surat Yusuf Anak perempuan dengan nama Maryam e, Kemudian anak e, laki-laki dengan nama Ibrahim kemudian anak laki-laki dengan nama Luqman boleh saja ya e, kemudian nama-nama yang lain yang bisa Nuh ya tetapi nah kalau seandainya artinya tidak benar ataupun artinya e, bukan sesuatu yang menunjukkan kepada kebaikan maka dijauhi misalkan namanya Al-Baqarah kan nggak mungkin dikasih nama anak Al-Baqarah ataupun e, nama anak misalkan e, uh, eh, az ya hari kiamat yang menggoncangkan tidak mungkin. Maka boleh saja dengan nama-nama surat dari Al-Qur'an asalkan maknanya benar dan juga terpuji. Seperti misalkan dalam perkara Ali Imran, Ali Imran ini Alu Imran sebenarnya, keluarganya Imran ya, bukan Ali Imran. Kalau Ali masih boleh Ali adalah e, nama seseorang kemudian Imran adalah Ali Imran berarti namanya Ali dan Imran ya digabung menjadi Ali Imran karena mungkin di Indonesia namanya rangkap silahkan saja tetapi yang dimaksud di sini Ali Imran itu adalah keluarganya Imran jadi tidak cocok kalau seandainya seseorang dikasih nama dengan Ali Imran kenapa karena dia adalah keluarganya Ali di sini artinya adalah keluarga Imran wallahu alam nah Naam, jazakumullahu khairan dan nampaknya pertanyaan tersebut uh, menjadi penghujung dari perjumpaan kajian kita Ustaz karena terbatasnya waktu. Sebagai ikhtitam dapat disampaikan istifadah maupun pesan dan yang lainnya. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka saya berpesan bahwasanya ibadah adalah tauqifiyah. Tidak ada ruang untuk akal atau perasaan yang membaik-baikkan sesuatu sehingga boleh dibuat ibadah yang baru. Yang kedua, ibadah itu terbatas, maka jangan sampai dibatasi kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketika beribadah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas ibadah yang kita kerjakan bukan atas kita mengikuti orang ataupun si fulan tetapi kita dita, dimintai pertanggungjawaban atas keikutan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang bisa saya sampaikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin al Alsi, hafizahullah taala atas paparan materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan dari beberapa apa nanya dari line telepon maupun pesan singkat yang telah masuk tadi. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga hingga dapat kembali berjumpa dalam kajian-kajian tematik yang lainnya di kesempatan-kesempatan yang lainnya atau pada kesempatan hari Rabu pekan depan. Dan demikianlah pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada kajian ilmiah tematik bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidahullah Ta'ala dan di, yang dimana di kesempatan kali ini membahas mengenai hadis-hadis sahih tentang keutamaan-keutamaan surat-surat yang ada pada Al-Quran. Semoga pemaparan dan penjelasan materi tersebut bermanfaat untuk kita semua dan tentunya memberikan uh, faidah ilmu yang dapat kita terapkan dan realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bermanfaat di dunia dan dan di akhirat kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Kami undur diri. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda dan kami hadirkan kembali program secara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.